بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Fa fi din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Masih di bab yang ke-57 yaitu tentang ucapan seandainya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas dalil yang pertama dan kedua. Kita akan memasuki pembahasan dalil yang terakhir di dalam bab ini. Penulis rahimahullah taala berkata, "Fi sahih di dalam kitab As-Sahih yaitu Sahih Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah ihris ala ma yanfa'uk bersemangatlah engkau dalam menggapai apa yang bermanfaat bagimu wasta'in billah wala ta'jazanna dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah wa in asabaka syai'un fala takul dan apabila kamu ditimpa satu musibah Janganlah kamu mengatakan Lau anni fa'altu kada Lakana kada wa kada Seandainya Aku melakukan ini Tentu yang akan terjadi Ini dan itu Walakin kul Akan tetapi katakanlah Qadarullahi wa masya'a fa'alah Allah sudah menakdirkan seperti itu dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki bisa juga dibaca qaddarallahu ini ucapan ketika ditimpa musibah bisa dibaca qadarullahi bisa dibaca qaddarallahu wa masya'a fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan karena ucapan andai kata ketika ditimpa musibah itu membuka pintu bagi setan. Inilah jemaah sekalian hadis yang terakhir di dalam bab ini. Di dalam hadis ini ada sejumlah pelajaran. Pelajaran yang pertama penetapan sifat al-mahabbah bagi Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka hadis ini menetapkan adanya sifat mencintai bagi Allah Azza wa Jalla. Allah mencintai orang mukmin yang kuat. Maka sifat-sifat Allah yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah wajib kita imani. Wajib kita imani. Tetapi tidak boleh kita samakan dengan sifat-sifat makhluk Allah mencintai, makhluk juga mencintai Namun tentu tidak sama Antara mencintainya Allah dan mencintainya makhluk Dalam surat Ash-Shura ayat ke-11 Allah Azza wa Jalla telah menegaskan Laisa kamithlihi syai'u wa huwa as basir tidak ada yang serupa dengan Allah Dan Allah maha mendengar Lagi maha melihat Lam yakun lahu kufuan ahad Hal ta'lamu lahu samiyah Ini ayat-ayat yang menegaskan Tidak ada satupun makhluk Yang serupa dengan Allah Yang semisal dengan Allah Tidak ada satupun sifat-sifat makhluk Yang sama dengan Allah Dan di sini jemaah sekalian ada dua golongan yang menyimpang yang harus kita waspadai. Golongan yang pertama yang menolak sifat-sifat Allah. Dan golongan yang kedua menerima, mengimani sifat-sifat Allah tapi dia samakan dengan sifat-sifat makhluk. Maka ahlu sunnah selalu berada di tengah-tengah Dalam permasalahan sifat-sifat Allah Ahlu sunnah mengimani semua yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Inilah jalan yang ditempuh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Pelajaran yang kedua Apa yang dimaksud dengan kekuatan di dalam hadis ini? Siapa itu mukmin yang kuat? Hadis ini mengatakan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Siapa itu mukmin yang kuat dan apa yang dimaksud dengan kekuatan dalam hadis ini? Jawabannya jemaah sekalian, kekuatan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kekuatan iman bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan badan, bukan pula kekuatan politik atau kekuatan ekonomi atau kekuatan media, bukan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kekuatan iman. Al-mu'min, orang beriman, al-qawi yang kuat, maksudnya yang kuat imannya. Dia yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah imannya. Jadi bukan soal kekuatan fisik. Kalau kita baca hadis ini dan kita ambil kesimpulan sendiri, bisa jadi kita salah paham. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan iman. Karena Nabi SAW mengatakan al-mu'min Orang yang beriman Al-Qawi yang kuat Maksudnya yang imannya kuat Bukan kekuatan fisik Atau kekuatan materi lainnya Tapi kekuatan iman Dialah yang lebih baik Dan lebih dicintai oleh Allah Daripada mukmin yang lemah imannya Iya Tetapi Dalam hadis juga ditegaskan Wa khair pada keduanya ada kebaikan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah al mu'minid dhaif. Wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan dalam keduanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kebaikan. Artinya seorang mukmin bagaimanapun keadaannya dia masih punya kebaikan sebaliknya jemaah sekalian orang kafir dia tidak punya kebaikan sama sekali kenapa? karena telah terhapus dengan dosa-dosa kekafiran yang dia lakukan amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla walaupun dia berbuat baik wa ma an minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya amal-amal mereka atau sedekah-sedekah mereka kecuali karena kekafiran mereka kepada Allah dan Rasulnya jadi terhalang amalnya tidak diterima oleh Allah karena terhalang dengan kekafiran dan kesyirikan yang dia lakukan maka tidak ada kebaikan bagi mereka walaupun Allah juga maha adil orang-orang kafir yang berbuat baik di dunia Allah balas dengan kebaikan itu keadilan Allah tapi di akhirat tidak ada lagi yang tersisa untuk mereka kecuali neraka karena sudah terhapus amalan-amalan mereka tidak ada pahala yang bisa mereka gapai di akhirat kelak jadi hilang kebaikan orang-orang kafir itu oleh karena itu Allah tegaskan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Inhum illa kal an'am balhum hum adallu sabila. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Sejelek-jeleknya seorang mukmin, selemah-lemahnya iman seorang mukmin, tetap di dalam dirinya masih ada kebaikan dan dia masih lebih baik daripada orang kafir. Makanya jangan sampai ada orang mukmin yang mengatakan walaupun dia kafir masih dia masih lebih baik. Kenapa? Dia enggak korupsi. Dia enggak korupsi tapi dia kafir. Kekafirannya itu jauh lebih jelek. Jauh lebih besar dosanya daripada korupsi. Betul korupsi itu dosa besar. Tapi kekafiran lebih besar dosanya kesyirikan kepada Allah lebih besar dosanya. Jangan sampai kita menutup mata dari dosa terbesar yang dia kerjakan lalu hanya melihat sebagian kebaikannya saja. Apalagi orang yang enggak korupsi itu sebenarnya karena belum tertangkap saja. Kalau sudah tertangkap baru disebut koruptor. Kalau belum tertangkap nggak apa-apa korupsi terus, dia belum jadi koruptor. Ya, itu faktanya. Kebanyakannya seperti itu. Terlebih lagi jamaah sekalian, pada umumnya sifat orang-orang kafir itu menghendaki keburukan untuk Islam dan kaum muslimin. Siapa yang mengatakan itu? Allah sendiri yang mengatakan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata Allah, mereka tidak akan berhenti memerangi kalian sampai mereka bisa menyesatkan kalian atau memurtadkan kalian semampu mereka walan ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka itu kata Allah dalam Al-Quran tapi ternyata banyak orang lebih mempercayai pencitraan daripada Al-Quran lebih mempercayai Quran daripada Al-Quran ya. jadi jemaah sekalian sejelek-jeleknya seorang muslim selama dia masih beriman dia tetap lebih baik daripada orang kafir karena Nabi SAW mengatakan wa fi kullin khair pada keduanya ada kebaikan hadis ini juga menunjukkan Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Makanya jemaah sekalian, status manusia itu hanya ada dua. Kalau bukan mukmin berarti kafir. Kalau kafir bukan orang beriman, hanya ada dua, nggak lebih daripada itu. Nggak ada status yang ketiga. Manusia itu hanya ada dua status, mukmin atau kafir. Tapi kemudian orang-orang mukmin ini bertingkat-tingkat imannya. Ada yang kuat imannya, ada yang lemah imannya. Jadi manusia itu hanya ada dua status. Sebagaimana nanti di akhirat manusia hanya ada dua juga, penghuni surga atau penghuni neraka. Tidak ada golongan yang ketiga. Hanya ada penghuni surga dan penghuni neraka. Akan tetapi yang masuk neraka itu ada dua golongan. Ada yang kekal selama-lamanya di neraka, ada yang sementara waktu. Yang sementara waktu itu adalah orang-orang yang masih beriman tapi di dunia suka melakukan dosa-dosa besar dan Allah tidak berkenan mengampuni mereka, maka mereka diazab tetapi tidak selamanya. Mereka kelak akan masuk surga karena masih beriman. Jadi tidak ada golongan ketiga. Yang ada hanya penghuni surga atau penghuni neraka. Walaupun ada juga disebut ashabul a'raf yang terdapat dalam surat Al-A'raf. Mereka itu adalah yang amalannya sama antara kebaikan dan keburukannya. Antara kebaikan dan keburukannya sama sehingga mereka sempat tertahan di Al-A'raf di antara surga dan neraka. Tapi akhirnya Allah mengampuni mereka dan mereka masuk surga. Maka di dunia ini hanya ada dua, penghuni surga atau penghuni neraka. Calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Orang beriman atau orang kafir. Akan tetapi orang beriman itu bertingkat-tingkat. Kekuatan iman mereka bertingkat-tingkat. Kesempurnaan iman mereka bertingkat-tingkat. Ini termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Ada yang kuat imannya, ada yang lemah imannya. Iya. Karena kalau nggak paham ini jemaah sekalian, kita bisa terjerumus dalam dua golongan sesat. Golongan yang pertama adalah golongan khawarij. Golongan khawarij itu tidak mempercayai iman itu bisa naik turun. Iman itu bertingkat-tingkat. Sehingga kalau ada yang melakukan perbuatan dosa besar, langsung mereka kafirkan langsung mereka kafirkan. Itu khawarij namanya. Mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Tapi ahlu sunnah mengatakan orang yang melakukan dosa besar selama itu bukan dosa kekafiran imannya berkurang. Tapi kita nggak bisa katakan dia kafir karena dia tidak melakukan dosa kekafiran. Sebaliknya ada golongan murjiah. Golongan murjiah bagi mereka amalan tidak memberikan pengaruh pada keimanan. Jadi orang mau beramal baik, imannya begitu-begitu saja. Orang yang mau beramal buruk, imannya juga tidak turun. Adapun ahlu sunnah mengatakan, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bi ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan ketaatan dan berkurang kalau kita melakukan kemaksiatan. Hadis ini menunjukkan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Karena Nabi SAW mengatakan ada yang kuat imannya, ada yang lemah imannya. Menunjukkan kepada kita iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, sebuah pelajaran penting dari hadis yang mulia ini. An syari'ata ja'at bitakmilil masalih wa tahqiqiha. Para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam datang untuk menyempurnakan kemaslahatan dan merealisasikannya. Inilah jemaah sekalian sifat dan karakter syariat Islam. Semua dalam syariat Islam itu adalah maslahat. Semua dalam syariat Islam adalah maslahat. Apakah maslahat yang murni ataukah yang maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya? Yang maslahat yang murni itu jemaah sekalian seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu semua maslahat murni. Maslahat yang lebih besar itu contohnya apa? Pelarangan khamar. Khamar itu masih mengandung manfaat. Tetapi mudaratnya lebih besar walaupun mengandung manfaat maka Islam melarang khamar maka dalam pelarangan khamar itu ada kemaslahatan bagi kita ada kemaslahatan bagi kita inilah sifat dan karakter syariat semua syariat Islam untuk kemaslahatan apakah maslahat yang sempurna atau maslahat yang lebih besar daripada mudaratnya. Jadi tidak mungkin ada dalam syariat Islam mengandung kemudaratan saja. Tidak mungkin jemaah sekalian. Makanya nggak mungkin kita katakan aksi-aksi terorisme itu membunuh orang secara serampangan nggak mungkin itu bagian dari syariat. Nggak mungkin. Karena tidak ada kemaslahatan apapun darinya. Pokoknya gampang saja melihat itu bagian dari syariat atau tidak. Apakah itu bermaslahat atau tidak? Ini salah satu tolak ukur untuk menilai. Kalau ada orang mengklaim yang saya lakukan ini perintah Allah atau perintah agama, kita bisa menilai dari salah satu tolak ukur ini. Itu bermaslahat tidak? Kalau faktanya hanya bermudarat, atau ada maslahatnya tapi mudaratnya lebih besar maka itu tidak mungkin bagian dari syariat tidak mungkin bagian dari syariat karena dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk bersemangatlah engkau untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu jadi jemaah sekalian ini sifat syariat selalu memberi manfaat kepada kita kalau itu tidak bermanfaat, tidak bermaslahat, tidak mungkin itu bagian dari syariat. Iya. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing orang yang beriman dan orang yang berakal hendaklah dia bersemangat di dalam melakukan aktivitasnya. Kata beliau, "Ihris, bersemangatlah engkau." Inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat dalam hal apa? Alama yanfa'uk. Dalam hal yang bermanfaat bagimu. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud bermanfaat di sini. Apakah bermanfaat untuk kehidupan dunia atau bermanfaat untuk kehidupan akhirat? Jawabannya mencakup keduanya. Mencakup keduanya yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita berupa harta atau pekerjaan dan lain-lain. Nabi SAW menyuruh kita untuk bersemangat melakukannya. Jangan malas-malasan. Jadi, apapun yang kita lakukan, selama bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, hendaklah kita semangat. Dan jemaah sekalian, ketika kita melakukannya dengan penuh semangat dan kita ingat ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu apa yang kita lakukan menjadi ibadah. Ketika seorang melakukan aktivitas, walaupun itu aktivitas duniawi, tapi dia ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia niatkan untuk melakukan sesuai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu apa yang dia lakukan menjadi ibadah walaupun sifatnya duniawi karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bin sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat kita bekerja cari makan itu pada dasarnya mubah tetapi dia bisa menjadi ibadah dengan adanya niat-niat yang baik di antaranya kita ingat pesan Nabi SAW Beliau suruh kita bersemangat dalam melakukan aktivitas kita. Ketika kita bersemangat karena ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu apa yang kita lakukan menjadi ibadah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga memberi pelajaran yang sangat penting bagi kita bahwa hendaklah apa yang kita lakukan hanyalah yang bermanfaat. Terutama tentunya yang bermanfaat untuk kehidupan di akhirat kita. Ini yang harus lebih kita semangat lagi untuk melakukannya. Lebih semangat. Tapi yang banyak terjadi jemaah sekalian, orang-orang bersemangat untuk mengejar kehidupan dunianya. Namun untuk kehidupan akhirat kurang semangatnya. Bersemangat untuk mencari makan, tapi untuk mencari ilmu kurang semangat. Lebih semangat untuk mencari makan. Padahal dia butuh makan sehari hanya dua tiga kali. Sedangkan ilmu dia butuhkan. Ilmu agama dia butuhkan sepanjang tarikan nafasnya. Selama dia masih hidup, dia butuh kepada ilmu. Ilmu lebih dia butuhkan dalam hidupnya. Tetapi dia lebih semangat mencari makan daripada mencari ilmu itulah yang sangat disayangkan seharusnya dalam hal akhirat yang bermanfaat untuk kita di akhirat kita lebih semangat lagi hadis ini juga mengandung pelajaran hendaklah kita meninggalkan dan menjauhi apa yang tidak bermanfaat bagi kita ini harus menjadi prinsip kehidupan seorang muslim kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Apalagi yang bermudarat. Jangankan yang bermudarat, yang tidak bermanfaat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk meninggalkan. Tidak bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, tidak pula bermanfaat untuk akhirat. Maka tinggalkan. Terlebih lagi jamaah sekalian yang bermudarat, yang mengandung dosa. Artinya, sesuatu yang kita lakukan tidak berpahala, tidak pula berdosa. Ini disuruh tinggalkan. Apalagi yang berdosa. Inilah pesan yang terkandung dalam hadis yang mulia ini. Dan Nabi SAW alaihi wasallam juga bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya atau yang bukan urusannya. Yang bukan urusan kita, jangan ikut campur. Iya. Itu tanda keislaman seseorang itu bagus karena tidak bermanfaat bagi dia. Dan terkadang kita ikut campur bukan ikut menyelesaikan malah tambah masalah. Bukan urusan kita, misalkan kita nggak punya kompetensi dalam menyelesaikan urusan itu. nggak ada kemampuan apa-apa. Tapi kita ikut campur Maka yang terjadi malah menambah kekacauan Menambah kerusakan Iya Jadi inilah bimbingan Nabi Alaihi Wasallam. Hendaklah yang kita lakukan hanyalah yang bermanfaat Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan Terlebih lagi yang berbahaya dan mengandung dosa Hadis ini juga memberi bimbingan kepada kita Agar bersabar dalam setiap aktivitas kita. Karena Nabi SAW mengatakan, wala ta'jazan dan janganlah kamu lemah. Ini mengandung perintah untuk bersabar dan selalu berusaha untuk bersabar. Inilah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam setiap aktivitas. Harus dengan kesabaran dan jangan lemah. Kemudian beliau juga memberikan bimbingan kepada kita kunci sukses terbesar adalah wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Berharap kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Berdoa minta tolong kepada Allah. Inilah jemaah sekalian kunci sukses terbesar dalam hidup kita. Berharap, bergantung dan berdoa minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga mengandung makna tidak boleh kita bersandar kepada diri kita. Betul kita disuruh berusaha sekuat tenaga. Tidak boleh merasa lemah. Harus optimis, harus kuat. Tetapi kita tidak boleh bergantung kepada kekuatan kita. Walaupun dalam bidang itu kita sudah belajar, kita sudah jadi ahlinya. Jangan sekali-kali jamaah sekalian kita bergantung kepada keahlian kita kekuatan kita, kecerdasan kita, atau harta kita, atau relasi-relasi kita. Bergantunglah hanya kepada Allah, inilah kunci kesuksesan. Dan orang yang bergantung kepada Allah, pasti Allah tolong. Karena itu sudah janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Sebaliknya, orang yang hatinya bergantung kepada selain Allah, Allah akan menghukumnya dengan tidak menolongnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya Allah tidak akan menolongnya. Jadi jemaah sekalian, inilah prinsip kesuksesan terbesar. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bimbingan kepada kita dalam hadis yang mulia ini. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita sudah berusaha? Usaha kita sudah sekuat tenaga, sudah bersabar, sudah minta tolong kepada Allah, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Hasilnya tidak sesuai harapan. Terutama orang yang baru belajar berbisnis nih. Sudah berusaha tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Wa in asabaka syai'un Apabila kamu ditimpa satu musibah, fala takul, maka janganlah kamu katakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Seandainya yang aku lakukan ini tentu yang akan terjadi ini dan itu. Inilah jemaah sekalian yang menjadi pembahasan kita di dalam bab ini. Tentang ucapan seandainya ketika ditimpa musibah. Yaitu ucapan seandainya untuk berangan-angan ke belakang. Dan untuk menumpahkan kekecewaan dan kesedihan atas apa yang telah berlalu. Maka jamaah sekalian, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana telah kita bahas kemarin, macam-macam ucapan seandainya. Ini bentuk yang ketiga. Mengucapkan seandainya karena sedih dan kecewa dan berangan-angan seandainya tidak melakukan ini. Seandainya yang dilakukan adalah ini dan itu, tentu yang akan terjadi lain. Nah, jemaah sekalian, ini harus kita hindari. Jangan sampai ketika kita ditimpa musibah, misalkan kita berbisnis, kita membeli satu barang dengan harapan dijual lagi akan untung besar, ternyata hasilnya rugi. Jangan jangan lagi kita mengatakan coba saya nggak beli ya, atau seandainya yang saya beli barang lain, tentunya yang akan terjadi adalah begini dan begitu. Seandainya saya tidak beli, tentunya tidak rugi. Seandainya yang saya beli barang lain, tentu akan untung. Maka jemaah sekalian, ini dilarang oleh Rasulullah SAW dan ini tanda kelemahan. Ini tanda kelemahan seseorang. Karena dia nggak mungkin lagi kembali ke belakang, nggak mungkin lagi dia memutar waktu untuk melakukannya kembali, nggak mungkin. Itu tanda kelemahan. Tetapi yang seharusnya kita lakukan jemaah sekalian, kembali optimis. Tatap masa depan dengan penuh optimisme dan mengharap pertolongan dari Allah dan kembali ingat pesan Nabi SAW ihris ala ma yanfa'uk bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu wasta'in billah minta tolonglah kepada Allah wala ta'jaz dan janganlah kamu lemah kemudian yang kita ucapkan ketika kita ditimpa musibah adalah qaddarallahu wa masya'afa'alah inilah bimbingan Nabi SAW jangan lagi berandai-andai Seandainya begini, tentu begini dan begitu. Seandainya tidak begini, tentu tidak begini dan tidak begitu. Itu semuanya tanda kelemahan dan yang paling berbahaya adalah dia bisa menjadi pintu setan. Pintu setan untuk membuat kita ragu dalam keimanan terhadap takdir Allah. Itu maknanya. Makanya Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita Ketika kita ditimpa musibah Yang kita ucapkan adalah Qaddarallahu wa masya'afa'ala Bisa juga dibaca Qadarullahi wa masya'afa'ala Artinya Allah sudah menakdirkannya Dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki Artinya Kita nggak bisa lari dari takdir Allah Kalau Allah sudah takdirkan tidak mungkin kita lari dari takdir tersebut. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini sebuah ucapan yang akan mengurangi ke kesedihan dan kekecewaan kita ketika ditimpa musibah. Karena bagaimanapun kita berusaha, maksud ucapan ini bagaimanapun kita berusaha, kalau Allah sudah menakdirkan, kita nggak mungkin lari daripadanya. Kita tidak mungkin lari daripadanya. Maka katakan qaddarallahu wa masya'afa'ala Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan sesuai apa yang dia kehendaki bukan sesuai kehendak kita tapi sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala masya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi inilah jemaah sekalian prinsip kehidupan seorang muslim yang akan menenangkan jiwa kita. Ini membuat hati kita tenang. Ini faidah penting beriman kepada takdir Allah, membuat hati kita tenang. Apapun yang terjadi, kita nggak akan bisa menghindarinya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan. Jadi kita mau berandai-andai, coba saya beli ini, coba saya beli itu, coba yang saya lakukan ini, coba yang saya lakukan itu. Seandainya begini, seandainya begitu, itu percuma itu nggak akan bisa membuat kita lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita lakukan tidak akan lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita berandai-andai, setan akan menjadikan itu pintunya untuk menjerumuskan kita dalam dosa besar, yaitu pengingkaran terhadap takdir Allah. Jadi ini adalah jalan untuk menjerumuskan kita dalam pengingkaran terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah hubungannya dengan tauhid. Hubungannya dengan tauhid karena mengimani takdir Allah bagian dari tauhid, yaitu bagian dari tauhid rububiyah. Mengimani bahwa segala sesuatunya adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Allah taala nanti akan datang lagi bab yang membahas tentang takdir lebih detail. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dari tipu daya setan berhati-hati dari tipu daya setan bahwa setan itu memiliki banyak tipu daya untuk menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa. Iya. Makanya Allah mengatakan wala tatabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan menjerumuskan kita dalam dosa itu melalui tahapan-tahapan melalui jaring-jaring jerat-jerat pintu-pintu makanya pintu itu jangan dibuka kalau kita buka maka tidak lama lagi kita akan terjerumus di dalamnya iya sama dengan larangan Nabi larangan Allah Azza wa Jalla wala taqrabuz zina jangan kamu dekati zina jadi zina itu dilarang mendekati pintu-pintunya juga dilarang. Karena kalau kita mendekat kepadanya, kemudian terjerat, lebih sulit untuk selamat darinya. Walaupun bukan tidak mungkin selamat, tapi lebih sulit. Jadi lebih baik hindari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kepada kesesatan. Makanya kita disuruh menahan pandangan. Para wanita disuruh menutup aurat. Kita disuruh beradab dengan batasan-batasan adab syariat ketika berinteraksi antara laki-laki dan wanita. Ini semuanya untuk mencegah pintu-pintu setan. Inilah di antara keindahan syariat Islam. Ketika mengharamkan sesuatu, maka segala sesuatu yang menjerumuskan kepadanya juga diharamkan. Maka jemaah sekalian, dalam hadis ini ada kesimpulannya ada beberapa kunci-kunci kesuksesan pilar-pilar kesuksesan. Yang pertama keimanan. Inilah yang terpenting. Karena Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Namun pada keduanya ada kebaikan. Yang kedua, ihris, bersemangat dalam melakukan aktivitas kita. Jangan loyo, jangan lemas hendaklah bersemangat. Yang ketiga, alama yanfa'uk. Melakukan yang bermanfaat. Hindari yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ini akan menghambat kesuksesan kita. Kemudian yang keempat, inilah yang terpenting, wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Artinya, jangan bergantung kepada diri kita. Berharaplah, bergantunglah dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, jangan lemah. Artinya harus sabar. Jangan lemah, berjuang, harus sabar. Kemudian yang keenam, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Berserah diri kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah enam kunci sukses dalam hidup kita dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, pertanyaan Bapak tadi tentang ucapan seandainya saya punya tanah maka saya akan wakafkan untuk bangun masjid. Maka ini sudah kita jelaskan kemarin masuk dalam bentuk yang keempat. Ucapan seandainya untuk melakukan hal yang baik maka ini juga berpahala ini berpahala sebaliknya ucapan seandainya untuk melakukan dosa ini berdosa kemarin sudah kita sebut hadis yang agak panjang hadis tentang dunia untuk empat golongan ya kan masih ingat kan dunia untuk empat golongan golongan yang pertama yang Allah berikan ilmu dan harta maka dengan hartanya itu dia bersedekah dia berinfak di jalan Allah golongan yang kedua Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta maka dia pun berkata seandainya saya punya harta saya akan berinfak dan bersedekah seperti golongan yang pertama maka Nabi SAW mengatakan fahuwa biniyatihi wa ajruhuma sawa dia dengan niatnya mendapatkan pahala dan pahala mereka berdua sama. Jadi ini malah berpahala. Ucapan seandainya. Kemarin kita sebutkan ada lima bentuk ucapan seandainya. Ini yang ke empat. Tapi kalau dia berandai-andai untuk melakukan dosa, maka dia juga berdosa. Seperti golongan yang ketiga dan keempat. Golongan yang ketiga, Allah berikan kepada mereka nikmat harta tapi tidak nikmat ilmu sehingga mereka bermaksiat dengan hartanya. Golongan yang keempat tidak diberikan harta, tidak juga diberikan ilmu. Lalu dia mengatakan, seandainya saya punya harta, saya akan bermaksiat dengan harta tersebut seperti yang dilakukan oleh golongan yang ketiga tadi. Maka kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi wa wizruhu masawa. Dia dengan niatnya mendapatkan dosa dan dosa keduanya adalah sama. Jadi ini tidak mengapa kalau untuk berandai-andai melakukan kebaikan. Ya. Tapi setelah tercapai lakukan beneran. Bukan hanya berandai-andai saja. Ya. Baik. Ini namanya cita-cita yang baik. Kalau nanti saya punya tanah, saya mau infakkan di jalan Allah. Bangun masjid, buat pondok pesantren atau buat panti asuhan untuk anak-anak yatim yang dididik dengan Al-Quran dan Sunnah maka ini niat yang baik kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa tadi Pak? Ah, baik jemaah sekalian apapun yang terjadi di muka bumi ini dan seterusnya sampai siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka semuanya sudah tertulis Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya segala sesuatunya itu telah terdapat dalam sebuah kitab kata Allah. Kitab itulah yang disebut dengan Al-Lauhul Mahfuz. Dan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Kataballahu al khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf Allah telah menulis takdir seluruh makhluk. Apapun yang terjadi, sudah Allah catat. Tidak ada pengecualian. Semuanya sudah ditulis oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Jadi berapa banyak yang kita makan sudah ditulis oleh Allah. Berapa banyak penghasilan kita di mana kita bekerja sudah ditulis oleh Allah. Baik atau buruk diri kita sudah ditulis oleh Allah. Dengan siapa kita menikah, siapa anak kita, kapan ajal kita sudah ditulis oleh Allah. Kita penghuni surga atau penghuni neraka sudah ditulis oleh Allah. Semuanya nggak ada pengecualian. Tapi jamaah sekalian, kita nggak disuruh mikirkan apa takdir kita. Saya nih masuk surga atau masuk neraka? Takdir saya apa? Saya ini ditakdirkan orang baik atau orang jahat? Apa takdir saya? kita jangan pikirkan itu sampai kita botak memikirkan itu kita nggak akan dapat jawabannya kenapa itu adalah ilmu gaib di sisi Allah yang kita pikirkan adalah bagaimana beramal soleh karena itu yang Allah suruh kepada kita jadi nggak usah dipikirkan kita masuk surga atau masuk neraka kita ini orang baik atau orang jahat ditakdir Allah itu jangan kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita melakukan amal-amal yang terbaik sehingga dengan sebab itu Allah mengampuni dan mencintai kita lalu kita masuk surga. Itu yang kita pikirkan. Dan kita nggak bisa sama sekali mengatakan saya sudah ditakdirkan jadi orang jelek. Jadi buat apa saya beramal? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena kita nggak tahu apa takdir kita. Kita nggak tahu apa takdir kita. Tidak ada orang yang bisa mengatakan Sejam lagi saya sudah ditakdirkan mencuri mobil Makanya sekarang saya harus siap-siap Gak bisa Karena dia tidak tahu apa takdirnya Sehingga ketika dia mencuri Itu adalah pilihannya sendiri Dan pilihannya itu sama sekali tidak keluar dari takdir Allah Nah jemaah sekalian Makanya di sini ada dua golongan sesat Ini sudah contoh yang keberapa Selalu kita contohkan dua golongan ekstrim dan ahlu sunnah di tengah-tengah. Di sini ada dua golongan sesat. Tadi sudah kita contohkan dua ya, dalam asma wa sifat dan dalam keimanan. Asma wa sifat tadi yang mengimani yang meng, yang mengingkari sifat Allah. Yang kedua mengimani tapi menyerupakan dengan sifat makhluk. Kemudian tadi antara khawarij dan murjiah. Nah sekarang yang ketiga Ahlu sunnah dalam keimanan terhadap takdir antara Qadariyah dan Jabariyah. Ini dua golongan sesat. Qadariyah itu mereka tidak mengimani takdir Allah. Bagi mereka manusia itu merdeka, bebas. Tidak ada campur tangan takdir Allah. Maka mereka ini kafir. Nabi SAW mengatakan Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah Qadariyah itu adalah majusinya umat ini jadi Nabi SAW telah berbicara tentang kemunculan mereka Walaupun di zaman Nabi belum ada Belum ada orang yang mengaku muslim Lalu mengingkari takdir Ini muncul di akhir masa sahabat Tapi sebaliknya jemaah sekalian Ada golongan namanya Al-Jabriyah Apa keyakinan mereka? Manusia itu tidak punya kehendak sama sekali Manusia itu hanya seperti wayang Hanya seperti wayang jadi maksud mereka apa jemaah sekalian? Kalau mereka mencuri, nggak boleh mereka disalahkan. Alasan mereka ini kan sudah takdir Allah. Mereka digerakkan oleh Allah, nggak punya keinginan sama sekali, nggak punya kehendak, nggak punya usaha sama sekali. Ini keyakinan Al-Jabriyah. Tapi mereka ada yang ekstrim, ada yang mending. Di antaranya yang mending adalah Ash'ariyah Asyariah itu bukan hanya menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah, termasuk dalam bab takdir mereka juga menyimpang. Apa keyakinan Asyariah? Keyakinan mereka manusia itu seperti pisau. Ini lebih mending daripada wayang. Seperti pisau. Pisau itu punya kekuatan untuk memotong. Tapi hakikatnya yang memotong bukan dia kan, bukan pisau. Manusia yang megang pisau itu yang motong. Jadi kata mereka, Manusia itu secara zahir dia memilih, tapi secara batin bukan dia yang memilih. Itu keyakinan Asy'ariyah. Sama, itu keyakinan Al-Jabriyah juga, tapi lebih mending dibandingkan yang pertama. Yang pertama seperti wayang manusia, nggak punya kemampuan apa-apa. Ya. Nah, jemaah sekalian, ahlu sunnah di tengah-tengah. Ahlu sunnah mengimani Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berkehendak dan kemampuan untuk memilih minkum mayuridu dunia wa minkum mayuridu akhirah kata Allah di antara kalian ada yang memilih dan menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat ini ayat jelas manusia Allah berikan kemampuan memilih tetapi pilihan kita sama sekali tidak keluar dari takdir Allah jadi jangan pernah kita pertentangkan antara takdir Allah dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk memilih. Dua-duanya ada. Allah menakdirkan dan Allah memberikan kemampuan kita memilih. Oleh karena itu, apapun yang kita pilih, apapun yang kita lakukan sama sekali tidak keluar dari takdir Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidak ada yang kamu kehendaki tidak mungkin tercapai kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Kesimpulannya adalah seseorang itu tidak bisa berdalil dengan takdir ketika dia berbuat dosa. Dia tidak boleh berhujah dengan takdir ketika dia berbuat dosa. Walaupun itu betul takdir. Orang yang berbuat maksiat, orang yang kafir, betul itu takdir Allah. Tapi dia nggak bisa mengatakan, saya nggak salah karena ini sudah takdir Allah. Nggak bisa. Karena dia juga Allah berikan kemampuan untuk memilih. Dan sebelum dia memilih, dia tidak tahu apa takdir Allah untuk dia. Berarti memang betul-betul itu pilihan dia. Walaupun pilihan dia itu sama sekali tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sekali-kali mempertentangkan antara kemampuan manusia untuk memilih dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Iya, barangkali seperti itu Pak. Wallahu alam. Silakan. empat dalam dosa dan seorang pelacur kemudian sebenarnya dia diminta kerja itu ini dia tidak pelacur akhirnya dia berutang dan dia tidak bisa berkutik tetap dalam takdirnya dia sebagai seorang pelacur nah padahal dia menginginkan mungkin hidupnya tidak seperti ini dia nangis, dia sholat ya kan banyak sekali sekali kejadian seperti itu nah itu dalam hubungannya dengan tadi yang Iya, sampaikan bagaimana? Baik. Ya. Jadi pertanyaannya seorang pelacur terjebak. Dia ingin tobat, ingin keluar dari kehidupan sebagai pelacur. Tapi dia tidak mampu. Maka jemaah sekalian, kita lihat kondisinya yang sebenarnya. Kita lihat kondisi yang sebenarnya. Kenapa dia tidak mampu? Kalau faktanya dia tidak mampu Karena dia memang disekap Diancam Dipaksa dengan ancaman Yang membahayakan Maka dalam syariat dia nggak berdosa Jangankan berzina Melakukan kekafiran sekalipun nggak berdosa Kalau karena dipaksa Sebagaimana kata Allah Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap beriman jadi dia nggak kafir ini berbicara tentang kekafiran dosa terbesar seandainya seseorang dipaksa melakukan kekafiran pada akhirnya dia lakukan kekafiran itu tapi hatinya menolak maka dia tidak kafir namun yang dimaksud paksaan di sini jemaah sekalian adalah pertama dia nggak bisa betul-betul nggak bisa lari. Yang kedua ancaman itu adalah ancaman yang bermudarat besar. Contohnya apa? Mengancam jiwa. Lalu kamu nggak lakukan, saya bunuh kamu atau dihilangkan anggota tubuhnya atau keluarganya dibunuh nah ini yang dimaksud dengan terpaksa ini dimaksud dengan terpaksa kalau seperti ini keadaannya dia nggak berdosa tapi kalau faktanya tidak begitu maka dia berdosa kenyataannya dia bisa pergi kenyataannya dia bisa ke kantor polisi lari Kenyataannya dia tidak terpaksa secara fisik. Mungkin dia hanya merasa, nanti kalau saya nggak melacur begini, saya makan apa? Bukan itu namanya terpaksa. Sama dengan orang yang kerja di bank, bank riba. Nggak bisa dia mengatakan, saya terpaksa. Karena kalau saya nggak begini, nanti rumah saya nggak selesai. Itu bukan terpaksa. Dia bisa ngekos. Saya terpaksa kerja di bank. Karena kalau saya nggak kerja di bank, cicilan mobil saya bagaimana? Itu bukan terpaksa. Karena dia masih bisa naik angkot. Iya. Jadi yang disebut terpaksa itu kalau mengancam nyawa atau mudarat besar dan dia nggak bisa lari, nggak bisa melindungi diri, nggak bisa menyelamatkan diri. Kalau faktanya seperti itu maka dia tidak berdosa. Iya. Tapi kalau faktanya tidak seperti itu, hanya nangis saja, hanya punya keinginan bertobat dan tidak bertobat, nggak ada gunanya, Pak. Nggak ada gunanya. Dia cuma punya keinginan, tapi tidak mau melakukannya. Walaupun itu mending daripada yang tidak punya keinginan sama sekali. Kalau kalau dia sudah punya keinginan, mudah-mudahan suatu saat dia akan realisasikan tobatnya. Beda yang nggak punya keinginan sama sekali. Tapi dia belum dianggap bertobat. Belum dianggap bertobat kalau masih melakukannya. Karena syarat tobat itu ada lima. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua menyesali dosanya. Mungkin dia sudah punya dua ini. Yang ketiga dia belum punya, meninggalkan dosa itu. Kalau masih melakukannya berarti belum tobat. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, tobat masih pada waktunya, yaitu sebelum kematian datang atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Iya. Kalau kita mengenali ada yang seperti ini, kita bantu. Kita bantu selamatkan, kuatkan dia. Biasanya orang seperti ini hanya perlu orang lain untuk menguatkan dia. Menasehati dia. Mungkin dia masih ragu-ragu, masih khawatir, masih takut. Maka perlu kita dakwahi, perlu kita dampingi, perlu kita kuatkan. Tapi yang mendampingi ya perempuan ya. <laughs> Jangan yang laki-laki, bahaya. Ya. Baik. Jemaah ya, sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas.